Bismillahirrahmanirrahim. Masih berkaitan dengan lisan. Dalam hadis Abi Sa'id Al-Khudri diriwayatkan oleh Imam Ibn Majah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan "Idza asbaha ibnu Adam" fa innal a'dha'a tukaffiru al-lisan jika masuk pada waktu pagi Ibnu Adam fa innal a'dha'a tukaffiru al-lisan maka sesungguhnya anggota tubuh ini dari tangan kaki dan semuanya itu menuju kepada lisan sebagai tebusannya Kemudian menyatakan ittaqillah fina. Anggota tubuh tadi mengatakan bertakwalah kepada Allah terhadap kami semuanya. Fa in istaqamta istaqamna. Wa in wajadta eh wajadna. Ya wajadna. Oh, kalau engkau lurus, ya lisan dalam kondisi lurus, benar, mustaqim, kami semua akan menjadi lurus. Namun kalau engkau bengkok, kita semua akan bengkok. Nah, ini pondasi utama di lisan. Oleh karena itulah lisan imadar merupakan kunci utama di sini. Jadi kalau lisan dalam kondisi baik, maka yang lainnya jadi baik. Tapi kalau lisannya bengkok, maka yang lain jadi bengkok semuanya. Kita lihat hadis Abi Rayyah rawahu Tirmidzi Rasulullah SAW menyatakan yang kalian sudah hafal semuanya min husni islamil mar'i tarkuhu ma la yakni ini termasuk baiknya keislaman seseorang adalah meninggalkan perkara-perkara yang dia tidak menginginkannya. Baik itu ucapan ataupun perbuatan. min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Demikian pula hadis Abdullah bin Amr bin As kali Imam Ahmad Rasulullah SAW menyatakan laisal mu'min bitta'an walal la'an walal fahish wal badhi. Eh, bukannya seorang mukmin itu yang banyak melakukan celaan. Banyak melaknat ucapan keji, ucapan kotor. Eh, ini bukan akhlaknya seorang muslim. Apalagi di ma'had. Di ma'had yang diterbiah, dididik dengan pendidikan-pendidikan yang baik. Maka jangan sekali-sekali banyak melaknat, banyak, mencela, mengucapkan kata-kata kotor, sering pisuh misalnya. Kadang orang Sulawesi nah mengucapkan kata kotor apa kata yang kotor kepada temannya yang bukan orang Sulawesi yang tidak paham. Orang Rio juga begitu, orang Jawa juga demikian yang demikian tidak diperkenankan. Ini bukan akhlaknya seorang muslim. Laisal mu'min bitta'an wal la'an wal fahish wal badhi. Dan juga adam ada jalsus wa adam su'adhan. Jangan sampai itu saling memata-matai dan jangan sampai juga buruk sangka kepada rekan-rekannya. Ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minadh-dhann. Wahai orang beriman, jauhilah banyak-banyak sangkaan. Inna ba'dadh-dhanni ismun. Sesungguhnya sebagian sangkaan itu termasuk perbuatan dosa. Wala tajassasu Jangan kalian tajasus saling memata-matai seturun lain. Wala yatab ba'dukum ba'dha. Jangan saling menggibah sebagian kalian dengan sebagian yang lain. Ila akhir ayat sampai ayat terakhir. Ayat sini dilarang untuk berusangka demikian pula saling memata matai terkadang mendengarkan ucapan teman yang lain yang orang lain tersebut tidak menginginkan untuk didengarkan ucapannya. Nah, dan jasus. Oleh itulah dalam hadis Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari Rasulullah SAW menyatakan Man yadman li ma baina alihyaih wa baina fakhidai adman lahu al jannah man yadman li barang siapa yang dirinya itu menjaga bagi diriku ma baina hiyai wa baina fakhidai di antara dua lehiahnya ya, antara kumis dan jenggot yaitu mulut wa baina fakhidai di antara dua pahanya yaitu kemaluannya Adman lahul jannah. Aku jamin bagi dia itu surga. Ini yang mampu menjaga mulut dan menjaga kemaluannya. Maka Rasulullah menjamin bagi dia itu akan masuk surganya, surga Allah SWT. Nah, Allah akan masukkan orang demikian tadi dalam surga. Kita lihat perkataan para a'immah di antaranya Abdullah bin Abbas. Beliau menyatakan waihak Kul khairan tanam waskut an syarrin taslam waihak kul khairan tanam celakalah kamu. Hendaknya engkau mengucapkan ucapan yang baik, saya engkau akan memperoleh keberuntungan yang besar. Waskut ansar dan diamlah dari perbuatan dari perkara yang jelek, saya engkau akan selamat. Ini dengan dengan lisan. Jadi hendaknya mengucapkan yang baik, demikian pula menahan dari ucapan-ucapan yang jelek. Ucapan Abu Darda. Beliau menyatakan ansif fi udunaik. Jadi hendaknya engkau berlaku adil tentang kedua telingamu. Fa'in nama Ju'ilalaka udunan isnan wa famun wahid. Kita ulang ansif fi udunaik. Fa innama ju'ila laka udunan isnan. Wa famun wahid. Litasma aksar mimma takul. Jadi hendaknya engkau berlaku adil terhadap kedua telingamu. Karena sungguhnya Dijadikan bagi dirimu itu dua telinga. Allah jadikan kita semuanya dua telinga. Satu mulut. Supaya apa? Supaya yang kita dengar ini lebih banyak daripada yang kita ucapkan. Jangan sebaliknya. Tidak pernah mendengar kebaikan-kebaikan tapi cerewet. Banyak ngomongnya, bicara ke sana kemari. Ini namanya tidak adil. Allah jadikan kita dua telinga hendaknya berlaku adil supaya telinga kita ini lebih banyak mendengarkan kebaikan daripada mulut yang satu ini yang banyak bicaranya. Oleh itulah di antara penyebab para wanita masuk ke neraka Allah paling banyak masuk neraka di antara ini karena lisannya banyak melaknat tidak mengingkar apa tidak bersyukur kepada kebaikan suami. Kalau seandainya suami itu berlaku baik sepanjang masa kemudian ada kejelekan sedikit saja perempuan tadi mengatakan maraitu minka khairan qat. Aku tidak melihat dari dirimu itu kebaikan sama sekali. Rata-rata perempuan demikian. Sehingga menjadi penyebab gara-gara lisan tadi. Menjadi penyebab masuk neraka Allah. Nah, seorang suami tiap hari harus nyari ekonomi untuk dia bisa makan dan juga bisa menghidupi anak-anaknya. Eh begitu ada kejelekan lihat. Bahkan ada dasasikan saksikan sendiri. Jadi orang yang ini sebagai pegawai, pegawai tinggi. Begitu terkena penyakit stroke lihat bagaimana suaminya diseret. Maka informasinya dikasih racun biar cepat mati. Ya, tinggal saat-saat menunggu. Nah, terakhir dalam kondisi sakit demikian sudah tidak lagi istrinya berlaku baik kepada suaminya. Padahal semenjak dari dia menikah sampai sudah tua demikian suaminya terus memberikan nafkah yang luar biasa. Giliran dia sakit demikian katanya menyanyikan suaminya. Taib. Jadi hendaknya sekali lagi berlaku adil terhadap telinga, dua telinga ini. Telinga kita ini dua, mulutnya satu, supaya kita dengar lebih banyak daripada yang kita ucapkan. Namun sekali lagi rata-rata manusia itu banyak ngomongnya, tidak pernah mendengar kebaikan atau banyak mendengarkan maksiat jawab bagaimana akhirnya? Yang keluar bagaimana? Yang keluar kejelekan-kejelekan. Kemarin datang nah apa beli nasi di warung. Nah. Itu yang dibicarakan hanya sekedar nah ucapan-ucapan para apa ini penyanyi dan lain sebagainya. Tidak ada ucapan agama sama sekali. Nah, kita juga mendengarkan bagaimana bacaan Al-Quran di kampung yang kemarin di sana, di pacalan, itu setiap ayat ada salahnya. Setiap ayat. Karena satu ayat salahnya, salahnya lima atau enam. Padahal yang dibaca surah-surah yang pendek. Di luar biasa. Ternyata lebih banyak yang ia ucapkan daripada yang ia dengarkan. Kita lihat ucapan Muhammad bin Ajlan. Innamal kalam arba'ah. Sesungguhnya pembicaraan itu ada empat saja. Jadi ucapan ada empat. Yang pertama, antazkurallah. Jadi engkau berzikir kepada Allah. Apa contohnya zikir? Ibrahim. Apa contohnya zikir? Enggak tahu ini gimana zikir. Ibrahim Contohnya apa? Yang dikir tidak tahu ya, gimana ya? Anda Hanan tahu zikir benda. Apa contohnya zikir? Nah coba kalau nggak mau sendiri tidak bisa. Nah TK aja tahu gimana ya di Mahan tidak tahu zikir gimana. Anda Ibrahim baca Subhanallah, Alhamdulillah, Allah Akbar, membaca Al-Quran, Nah, baca la ya Allah afdhalu dzikri la ilaha Allah. Semua zikir situ. Ini yang pertama yang pembicaraan zikir. Kita masih ingat Syekh Abdul Aziz bin Baz. Dalam majlisnya sering menyebutkan la ilaha La ilaha Allah. Setiap saat itu. Dalam ceramah yang melihat sendiri, kadang diam sebentar kemudian mengucapkan la ilaha Allah. Terus mengucapkan la ilaha Allah, subhanallah, alhamdulillah. Allah akbar. Amin. Nah. Eh, tidak sebagaimana kebanyakan kita. Jadi kadang jalan tidak tidak bisa menyebutkan zikir membaca subhanallah aja tidak bisa. Padahal kalau misalnya dia jalan itu bisa membaca kalimatan khaifatan al lisan takiratan fil mizan hamdalah rahman subhanallah bihamdi subhanallah alim. Dua kalimat yang sangat ringan di lisan. Berat timbangannya. Allah mencintainya. Itu mengucapkan subhanallah bihamdi subhanallah alazim, Membaca perkara yang mudah. Subhanallah bihamdi subhanallah alazim. Baca subhanallah subhanallah subhanallah. Ini perkara yang mudah ya Anda. Sangat mudah lisan. Namun berat timbangannya. Allah mencintainya. Kalian menyapu bisa mengucapkan demikian. Menyapu sambil mengucapkan subhanallah. Atau sambil merajaah. Yang kedua, antakra al-Qur'an. Engkau baca Al-Qur'an. Ini baru pembicaraan. Ini ma'tuf. Al-khas al-am. Al-Qur'an sendiri termasuk zikir. Nah, termasuk zikir. Yang ketiga, antas ala an ilmin fatuh birbihi Engkau bertanya tentang ilmu. Setelah itu engkau memberitahu kepada orang lain dengan ilmu tersebut. Jadi bertanya tentang ilmu kemudian diberita, ia beritahu kepada yang lain. Nah, fatuh birbihi. Tas'al an ilmin fatuh birbihi. Yang kelima, anta takallam. Anta takallama fima yu'inuka fi amri dunyak. Jadi engkau membicarakan apa-apa yang membantu dirimu dalam urusan duniamu. Ya sudah bagaimana misalnya bicara jadi untuk menghidupi anak istri bagaimana ini kalau kita bisnis. Nah, bagaimana cara melihara sapi biar cepat gemuk? Bagaimana melihara ayam ternak lele yang paling enam apa bisa menguntungkan bagaimana apakah pakainya beli atau buat sendiri ini masalah dunia masalah yang mubah di situ nah ini pembicaraan adapun yang lainnya bagaimana yang lainnya sia-sia ucapan-ucapan para pelawak misalnya tidak ada artinya bahkan memberikan materot kepada yang lainnya kepada dirinya juga kepada yang lainnya. Tapi ini diantara perkataan para ulama. Bisa faham tidak faham ini? Ini masih banyak lagi, eh, masih banyak lagi bagian lisan itu terlalu banyak. Nah, insya Allah kita akan pindah nanti yang kedua. Maka, alhamdulillah, akhir fal yukrim jarah. Barang siapa beriman kepada Allah hari akhir, maka hendaknya memuliakan tetangganya. Terus sampai di sini.